Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Dalangan rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Dalam kesempatan kali ini kita akan baca risalah atau buku tipis berjudul Al-Jarimah Al-Khuluqiyah Kejahatan Moral dan yang dimaksudkan adalah amalu kaum perbuatan kaum Lut yaitu homoseksual, al-adrar, subulul qayah wal ilaj. Dampak negatif, jalan pencegahan dan pengobatannya karya Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Di mukadimah disampaikan bahasanya buku ini adalah ringkasan dari buku besar beliau. Buku besarnya judulnya Al-Fahishah amalu kamilut al adral al asbab sebelum likoyah wal ilaj perbuatan keji yaitu perbuatan kaum Lut homoseksual bahaya sebabnya subulul wiqayah usaha pencegahannya wal ilaj dan e, pengobatannya nah buku ini mutawal buku tebal lantas diringkas ya, jadikan buku tipis dengan judul yang sedikit berbeda. Ya, kemudian kita masuk ke halaman 7 ya, Ta'rif amali kaum milutin ya, definisi perbuatan kaum Nabi Lut. Urifa hadal amalu perbuatan kaum Nabi Lut ini didefinisikan bahasanya dia adalah Ityanudhukuri fituburi mendatangi laki-laki di duburnya. Demikian juga didefinisikan dengan ungkapan iktifa urijali birijal. Ya, laki-laki ya, mencukupkan diri dengan laki-laki. Didefinisikan juga dengan wata'udhakari adzakara. Ya, laki-laki menyetubuhi laki-laki. Nama-nama yang lain untuk homoseksual Lihat dalam amalil qabihi perbuatan jelek ini punya nama-nama yang lain yu'rafu biha yang dia dikenal dengannya min di antara nama-nama tersebut sebagai berikut dalam bahasa Arab eh, perbuatan kaum Lot disebut demikian karena mereka kaum Lot adalah orang yang pertama kali mengadakannya Dibuat juga dengan al-fahishah pakai alif lam lain hanya dengan zina yang Allah sebut dengan fahishah tanpa alif lam. Dan itu adalah nama yang Allah berikan secara langsung. Dia disebut al fahishah li'annaha fi'latun karena adalah perbuatan mutanahiyatun fil kubahi berada dalam puncak jelek. Disebut juga dengan lewat. Ya, nisbah kepada kaum Lot alaihi salam dalam bahasa Arab kontemporer humo disebut juga dengan suzus jinsi. Suzus artinya nyeleneh. Kenyelenehan dalam masalah seksual, jinsi seksual. Li'annahu suzudun karena humo itu nyeleneh, munharifun menyimpang. Intikas terbaliknya fitrah laki-laki ya fitrahnya senang dengan perempuan bukan dengan laki-laki dalam bahasa Arab kontemporer homo juga disebut dengan jinsiyah al-mithliyah seks dengan sejenis ini nama yang diberikan oleh sebagian peneliti li'anau yumasilu karena homoseksual itu menggambarkan kecenderungan nahwa kepada nafsil jinsi jenis kelamin yang sama disebut juga dengan mudabarah diambil dari kata-kata dubur li'anau karena homo ibaraton adalah ityani rijali mendatangi laki-laki di duburnya dan tidak perlu ribut fala uh, tidak perlu rame fistikmali dalam masalah penggunaan ayin manapun min hadil asma dari nama-nama ini ini, atau tidak eh, eh, fitana ya di tengah-tengah hadal bahas bahasan ini atau tulisan ini atau buku ini lebih jelasnya kododoh ya, maka tidak perlu aib ghadad maaf aib fala ghadad maka tidaklah aib maka tidak perlu dicela tidak perlu disalah-salahkan penggunaan istilah-istilah apapun di tengah-tengah buku ini dari lima atau enam istilah-istilah di atas haramnya perbuatan kaum Nabi Lot dan hukuman bagi pelakunya. Haramnya homo satu hal yang telah diketahui berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma. Allah Ta'ala berfirman, ah, ini dalil bahasanya Allah namai homo dengan al-fahisha. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mendatangi al-fahisha? Itu homoseksual, perbuatan super keji maka homo disebut al-fahishah, alif lamnya itu jinsiyah. Listirokil jinsi. Sehingga homo itu seakan-akan mengumpulkan semua unsur kekejian dan kejelekan. Tidak ada yang mendahulu kalian biar dalam masalah homo ini, kata Nabi Lot, tidak pernah didahulu ahadun satupun dari manusia. Maka Allah katakan kaum Lot adalah yang pertama kali melakukan homoseksual. Dan eh, Allah namai mereka kaum homo, mu'tadin orang yang melampaui batas, musrifin melampaui batas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaknat ya, orang yang melakukan tindakan ini baik dia statusnya fa'il subjek yang jadi laki-lakinya atau al-maf'ula bihi yang jadi objek yang jadi dalam tanda petik perempuannya. Dan para sahabat maka yang terlaknat bukan hanya yang jadi fa'il saja. Terus kemudian maf'ul bihi disebut kurban. Nah. Maf'ul bihi disebut kurban mahu misalnya. Nah. demikian. nih Kemudian eh, ada kesan seakan-akan yang salah itu cuma al-fa'il. Ini satu hal yang tidak benar. Dua-duanya salah. Al-fa'il wal maf'ula bihi. Dua-duanya terlaknat. Dan para sahabat sepakat adanya hukuman mati untuk pelaku dosa besar ini. Kutipan ijma dibawakan oleh sejumlah ulama Ibnu Qudamah semacam Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Para sahabat tidak berselisih pendapat fil qatli untuk hukuman mati. Namun mereka cuma berselisih pendapat tentang cara hukuman matinya. Ada satu sahabat mengatakan ditebas dengan pedang. Yang lain dilempar dengan batu berarti rajam. Baik dia sudah nikah ataupun belum. Ini menunjukkan bahasanya homo lebih jelek daripada zina. Zina itu hukumannya adalah hukuman mati kalau pelakunya sudah muhson, sudah pernah menikah. Homo dah. Iya, mau sudah pernah nikah dengan perempuan ataukah tidak, iya, melakukan homo hukumannya hukuman mati. Yang salah satu pendapat sahabat mengatakan rajam. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan dibakar pakai api siram bensin, terus, gitu. terus bakar. Ya, kemudian eh, pendapat keempat dari para sahabat mengatakan ya dibawa naik ala a'la binain ke bangunan yang paling tinggi. ini, ini, gedung yang paling tinggi yang ada di kota tersebut fil di kampung itu kemudian dilemparkan dalam keadaan dibalik kepalanya dulu yang diluncurkan itu pun sambil diikuti dengan batu hmm. sehingga seperti keadaan kaum Nabi Lut Sebakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan Adapun bentuk hukuman mati Fa'innalladhi yadharuli maka yang nampak bagiku kesimpulan dari sebab Bakar Abu Zaid wallahu a'lam anna hada bahasanya bentuk hukuman mati untuk mahu untuk manusia humu kembali kepada pertimbangan penguasa boleh ditebas pakai pedang boleh rajam dengan batu boleh yang lain apa pertimbangan pilihan ini hasabah masalah hati radai sesuai dengan maslahat bikin jerak wazajar dan melarang keras wallahu a'lam kira-kira yang bikin jerak kapok dan orang nggak berani itu yang seperti apa ya, ketika cukup dengan ditebas pakai pedang itu sudah bikin ngeri ya sudah cukup oh kalau cuma di ini pakai pedang ya, belum bikin orang jerah berarti rajam saja Hmm, kok ini kayaknya kurang sangar, oh, siram bensin bakar. <laughs> Maka pertimbangannya hasaba maslahatir radai. Sesuai mana yang mewujudkan maslahat membuat orang jerak. Diambil dari buku Al-Hudud wa Ta'zirat dari Ibnul Qayyim karenanya sebakar Abu Zaid. Dan hukuman tadi dibakar hidup-hidup atau dirajak mencakup dua-duanya yang jadi subjek ataupun yang jadi objek tanpa melihat sudah pernah nikah ataukah belum baik keduanya belum pernah nikah ataupun sudah pernah menikah dengan syarat keduanya berakal dan balir menurut mayoritas para ulama dalil pendapatnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu siapa yang kamu jumpai ya malu amala milutin, berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lot jatuhkanlah hukuman mati untuknya baik dia pelaku baik dia subjek ataupun objek diatkanlah Abu Dawud Sabakar Abu Zaid mengomentari hadis ini sisi pendirian dari hadis ini adalah nasiyah tunas yang tidak menerima takwil yang tidak bisa diotak-atik, bukan zahir, ini nas ala qatil fa'il, adanya hukuman mati untuk yang jadi subjek ataupun objek. Dan nas mengatakan tidak ada tidak memberikan rincian apakah eh, muhson sudah menikah ataukah belum muhson. Fadalla bi umumih maka secara umum menunjukkan ala qatlihi pelaku homo itu mendapatkan hukuman mati mutlakan secara mutlak tanpa memberikan rincian. Kemudian al-asar al-waridah fi amali kamilut dampak yang berdalil tentang gara-gara perbuatan kaum Nabi Lut. Waroda terdapat dalam celaan untuk perbuatan kaum Nabi Lut sejumlah asar, sejumlah riwayat dari Quran dan Sunnah. Sebagaimana terdapat dalam masalah ini pada perkataan salafus saleh. Maka Allah telah kisahkan kepada kita syaknahum keadaan kaum Lut di surat fi suwarin di banyak surat dalam Al-Quran. Bisa kita jumpai di surat A'raf, surat Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya, Su'ara, An-Naml, Angkabut, Sofat dan surat Al-Qamar. Wa mimma warda dan diantara yang yang berdalil fidami untuk mencela perbuatan ini dari hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man amila amala lutin Allah itu melaknat tidak menyayangi, menjauhkan dari kasih sayang, tidak menyayangi orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut. Lihat kalau Imam Ahmad dalam Musnad. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Hal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku manakala berkembang di tengah-tengah umatku perbuatan kaum Nabi Lut. Juga lihat kalau Imam Ahmad dinilai oleh Al Albani. Dan di antara yang berdalil dari yang uh, eh, waroda yang datang dari salafus saleh tentang celaan homoseksual perkataan Al-Fudil bin Iyad rahimallahu taala Fudil bin Iyad mengatakan seandainya mahu ya, manusia homo itu mandi bikuli kototin minas sama dengan semua air hujan yang turun dari langit semuanya cuma untuk guyur dia. Laki Allah gairah tahir. Maka dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap belum suci. Ya, diambil dari kitab e, Dhamul Liwat karya Aduri muhakiknya mengatakan sanatnya Hasan. Dan diantara sair yang disampaikan oleh orang Arab fidamihi untuk mencela perbuatan homo ya nakihat dzukrani ya. wahai orang yang mengumpuli sesama laki-laki tahnikum al-busra ya, selamat bagi kalian kabar gembira faya fayauma ma'adillahi innalakum ajra di hari kembali kepada Allah sungguh bagi kalian balasan kulu wasrabu wasnu walutu wa akthiru Silakan makan minum sepuasnya berzinalah liwatlah dan rajin-rajinlah liwat fa innalakum zaffan ilan narihil kubra maka sungguh bagi kalian zafan ke apinya Allah yang paling besar lemparan. Fa inalakum zafan ila narihil kubra maka bagi kalian lemparan dilemparkan ke apinya ke api Allah yang paling besar. Fa ikhwanukum qad mahadud dar qablakum wa qalu ilaina ajilu lakumul busra. Fa ikhwanu maka saudara-saudara kalian telah melapangkan tempat sebelum kalian. qalu ilaina dan mereka berkata kepada kami, ajilu lakumul busra. Segerakanlah kabar gembira untuk kalian. Kabar gembira di sini dalam tanda kutip. Wa nahnu aslafun lakum fintidarikum. Saya jema'unal jabbaru finarihil kubra Waha dan ingatlah hadis ini harfu tanbih. Hei, nahnu aslafun lakum. Kami adalah pendahulu bagi kalian, kami akan tunggu kalian. Saya jema'una ya, Sesungguhnya Al-Jabbar Allah itu akan mengumpulkan kita Kata pendahulu kalian Kaum Nabi Lut sana ya, Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kita di nerakanya yang di apinya yang paling besar. Walatah walatah sabu naladi nakah eh, nakah tumu yari na angkum bal tarau nahum jahra. Dan janganlah kalian mengira bahasanya laki-laki yang kalian kumpuli na angkum akan dijauhkan dari kalian bahkan mereka bahkan kalian akan melihat objek-objek kalian jahran dengan terang-terangan wa yal'anu kullun minkum li khalilihi wa yashqabi al mahzunu fi karratil ukhra dan masing-masing dari kalian akan melaknat kekasih hatinya nanti di neraka nanti dikumpulkan dengan fa'il sama maf'ul akan dikumpulkan dan yang satu pacarnya akan nah, melaknat ya pacarnya waisqa bihi al mahzunu dan sengsaralah gara-gara itu al mahzunu orang yang sedih fikaratil ukhra di kali yang kedua yu'adzabu kullun minhum bisyarikihi kama fi ladzatin tujibul wisra' masing-masing dari mereka akan diadab dengan kawannya sebagaimana keduanya bersekutu dalam kenikmatan humu tujibul wizra yang itu membuahkan dosa Kemudian dampak negatif homoseksual perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut itu punya adrarun kathirah bahaya yang banyak sekali. Seorang uh, eh, yaksuru anha al ad wal ihsa. Hitungan dan hitungan tidak mampu menghitungnya. Al-bahs wal iktisa, penelitian dan penelitian pun tidak mampu membatasinya. Dan bahayanya tersebut alal afrod di dataran individu wal jamaah dan di dataran masyarakat dan bahayanya di dunia dan di akhirat. Maka bahaya bahaya bahaya homoseksual itu mustasyaibah bercabang. Bercabang artinya banyak mutanawiah variatif. Ada bahaya dari sisi agama, sisi moral, sisi nafsiyah, kejiwaan atau psikologi dan kesehatan. Ilaika untuk anda wahai pembaca sebagian rincian dari hal tersebut. Yang pertama, bahaya homoseksual dari sudut pandang agama. Maka bahayanya homo secara agama dikarenakan homo adalah dosa besar dan perbuatan dan homo itu menghalangi orang untuk e, dari berbagai macam ketaatan. Bahkan wali khotorih itu berbahaya bagi tauhid seseorang. Wadali keadaan tersebut karena homo itu dari atau lil ishki adalah jalan menuju kasmaran. Dan jika orang itu kasmaran, yang terjadi adalah at-ta'alluq biswar al-muharramah. Ketergantungan hati dengan gambar yang haram. Ini bisa diartikan rupa dan boleh diartikan gambar. Ini, ini yaitu jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu hatinya terkait dengan rupa dan hara. Di mana-mana ada gambarnya si dia meskipun tidak ada fotonya. Eh, itu di mana-mana ada si dia. Eh, membayang-bayangkan dia, terbayang-bayang dia. Di mana-mana ada gambarnya. Itu al-isku. Itu al-isku. Di mana-mana ada si dia. Si dianya laki-laki bayangkan. <laughs> Ya mending kalau perempuan. <laughs> Ini sedianya laki-laki. Nah. Dan tidak puas dengan si dengan e, gambar yang ada di bayang-bayang, nyimpen fotonya, menatapi fotonya. Wahada dari atau li syirki billahi. Dan jika orang itu telah mengalami isyak kasmaran kepada manusia boleh jadi lawan jenis boleh jadi sejenis maka ini jalan menuju kemusyrikan wali anal istimrar yaitu mencintai pasangannya lebih besar daripada cintanya kepada Allah Kemudian yang kedua, li'anal istimrar ala fi'lihi. Karena terus-menerus melakukan homoseksual itu akan menggiring pelakunya untuk mencintai perbuatan keji bahkan membenci ta'afuf membenci orang yang normal orang yang homo itu ujung-ujungnya benci sama yang normal yang kemudian senang dengan perempuan yang normal itu malah tidak disukai dibenci yang berumah tangga secara normal dibenci Fayaqak maka jatuhlah dia mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai. Bahkan permasalahannya yatamada itu yatamada lebih jauh lagi. Larut yatamada bisa larut bisa lebih eh, lebih jauh lagi. Perkaranya lebih jauh lagi mengantarkan pelaku kejahatan ini, jarimah kejahatan. Fayastamri'uha. Dia menganggap humu itu sebuah kenikmatan. Yastamru'uha dari kata-kata hani'an maria. Mari artinya enak, nikmat. Wakat yakutu dalika dan merasa enak dengan kejahatan homo itu bisa mengantarkannya untuk meyakini halalnya. Dan jika itu meyakini halalnya sudah ini kekafiran. Iya dan billahi. Wahadakul dan ini semua dalam membahayakan pokok tauhid, jalan menuju kekafiran dan kemusyrikan dan keluar dari Islam ia dan billahi. Ibnu Qayyim rahimallahu taala setelah membicarakan dosa dan maksiat dan bahasanya tauhid itu menghapus dosa dan tauhid itu menghilangkan najisnya dosa. Ibnu Qayyim mengatakan, "Walakin najasatu zina wal liwatati aghladu min ghairiha minan najasat akan tapi najis dosa zina demikian juga dosa homo itu najisnya najis najis mughalladhah najisnya najis berat lebih berat daripada najis najis ya, dosa yang lain di mana lebih beratnya min jihati annaha tufsidul qalba karena zina dan homo itu kenajisannya itu merusak hati. Waktu ta'if tauhidahu jiddan dan betul-betul melemahkan tauhidnya. Walihada karena ahdon nasi bihadin najasati Oleh karena itu manusia yang paling beruntung Punya najis yang banyak ini Yang paling banyak kemusrikannya. Hmm itu yang paling getol zina itu yang paling getol kemusyrikannya yang paling getol kekafirannya falam makanatu syirku fil abdi aghlab maka jika kemusyrikan pada seorang hamba itu semakin dominan maka kenajisan dan kebusuan homo dan zina itu makin banyak. Yeah maka tentu ya, pembandingnya atau kemudian gambarannya masyarakat e, kaum muslimin dengan masyarakat kafir tentu kasus zinanya bisa dipastikan jauh lebih banyak di masyarakat kafir daripada masyarakat kaum muslimin. Dan manusia semakin dia semakin besar ikhlasnya yaitu tauhidnya karena minha abad maka semakin jauh dan terjaga dari najisnya zina dan homo. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Yusuf As-Siddiq alaihi salam Demikianlah kami belokkan kejelekan dan perbuatan kecil dari Yusuf Kenapa innahu kana min ibadinal mukhlasin Karena dia adalah hamba kami yang ikhlas Karena Isa karena kasmaran dengan rupa yang haram ya, Bayang-bayang uh, potret ya, yang haram ya, yaitu lawan jenis atau bahkan sesama laki-laki itu adalah satu jenis penghambaan kepada gambar tadi bal min a'la anwa'i ta'abbud bahkan dia termasuk bentuk penghambaan yang paling tinggi lebih-lebih lagi jika isak suar tadi menguasai hati wa tamakkana minhu dan betul-betul berkuasa pada hati sehingga isek isek itu termasuk level-level cinta ini dalam bahasa Arab cinta itu namanya banyak dan bertingkat-tingkat isek itu satu level Nah kalau isek itu semakin kokoh menguasai hati, sorok jadilah dia naik level. Hmm. Level di atasnya namanya tatimam. Eh, dan tatayum itu maknanya ta'abud. Menghambakan diri. Ya, menghambakan diri. Maka itu level cinta di atasnya iskun. Itu sampai derajat menghambakan diri kepada yang dicintai. Fasara jadilah orang yang asyik tadi. Yeah iskun itu masuk ke bahasa Indonesia jadi asik. Nah. Asik itu dari kata-kata isk. Fa'ilnya asyik. Nah. Asyik orang yang terkena isk. Dan demikianlah orang yang asik sekali itu senang sekali. Asik sekali dengan sesuatu, asik ngegame, mau itu apa? Mau itu isek terhadap game tuh. Nah, Luar biasa cintanya dengan game itu. Sampai-sampai derajat tidak bisa hidup itu hambar tanpa game, tanpa ngegame. Seharian nggak ngegame itu ada yang ini ada yang belum hajat yang belum terpenuhi. Itu. Maka jadilah orang yang asyik. Ya, orang yang terkena isak itu menjadi hamba bagi yang dicintai. Wakathiron ma dan seringkali kemudian isyak tadi yaglibu eh, hubbahu wa itu mengalahkan cintanya, ingatnya dan kangennya dan usahanya untuk mencari ridhonya wa ithar dan dia lebih mengutamakan cintanya orang yang dia cintai daripada mencintai Allah, mengingat Allah dan berupaya untuk mencari ridha Allah. Ini, kalau orang sudah sampai derajat isyak yang luar biasa, maka dia lebih cinta sama pacarnya, baik itu sejenis atau lawan jenis, ya, daripada dia cintanya kepada Allah. Dia lebih kencang ingat pacarnya daripada ingat Allah. Dia lebih besar kangen pacarnya daripada kangen untuk berjumpa dengan Allah. Dia lebih serius berupaya untuk mendapatkan ridho dan senang pacarnya daripada ridho dan senangnya Allah Subhanahu wa taala dan lebih menyukai mahab hal-hal yang disukai oleh pacarnya daripada hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kathiran ma bahkan seringkali yadhabu dzalika min qalbil asyiki bil kuliyah. itu semua tadi hilang dari hati orang yang telah terkena asyik, terkena isek, isek dengan suar, boleh jadi itu lawan jenis ataupun sejenis itu hilang bil kuliah secara total 100% dari hatinya cinta Allah rindu Allah macam-macam itu hilang sama sekali blas tidak ada kalau orang itu terkena ini al isku ya, ya, orang bilang iskun itu apa cinta buta itu sudah tidak kenal halal haram tidak kenal Allah tidak ingat Allah buta maka kalau orang itu cintanya sudah cinta buta, hilang semua itu. Cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, ingat dengan Allah, hilang. Bil 100% hilang coba bayangkan. Wa yasiru bil ma'syuqihi maka jadilah dirinya bergantung secara total kepada yang dia cintai yang merupakan suar, yang merupakan rupa fayasiru al maksuku huwa ilahahu huwa ilahuhu jadilah pacarnya itu ilahnya Tuhannya berhalanya min dunillah dia tinggalkan Allah azza wa jalla yuqaddim ridahu wa hubbahu ala ridullah wa hubbihi cinta betul-betul buta maka dia lebih mengutamakan ridho pacarnya dan cinta pacarnya daripada ridho Allah dan cinta Allah Dia pun kemudian mati-matian mendekatkan diri kepada pacarnya satu hal yang tidak dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia keluar dua jor-joran Fimardoti untuk menyenangkan pacarnya Boleh jadi pacarnya itu sejenis ataupun lawan jenis Malayun fiku mardotillah. Satu pembelanjaan yang tidak dia lakukan untuk mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala Infak di jalan Allah pelit Infak di jalan pacar tidak kenal jor-joran itu tidak kenal batasan ya, pingin apa semuanya iya nah. Wetajannabu min suhtihi dan dia berupaya untuk menjauhi jangan sampai pacarnya marah satu hal yang tidak dia lakukan untuk menjauhi murkanya Allah fayasiru a thara indahu min rabbihi maka jadilah dia lebih mengutamakan pacarnya daripada Tuhannya dalam masalah cinta, ketundukan, penghinaan diri dan dalam masalah sami'na wa Udah lebih sami'na wa dengan pacarnya daripada dengan Allah dan Rasulnya. Cinta yang betul-betul buta. Oleh karena itu isak dan syirik dua hal yang melekat erat. Dan Allah uh, hanyalah Allah ceritakan isak yang terjadi pada orang-orang musyrik kaum Nabi Lut Ya. Isak dalam Al-Quran yang Allah ceritakan adalah isaknya kaum Nabi Lut. Demikian juga isaknya Imro'atul Aziz. Kasmarannya Imro'atul Aziz yang jatuh cinta luar biasa sama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wakana idzaka dan Imro'atul Aziz ketika itu statusnya musyrikah. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya kemusyrikan dan al-isku itu mutalaziman, melekat erat. maka semakin kuat kesirikan yang ada pada hati seorang hamba bulia maka dia akan tertimpa iskuswa dan semakin kuat ya, tauhidnya maka itu semua akan memalingkannya dari hal itu Nah, wa kullama qawiya tauhiduhu maka semakin kuat tauhid seseorang, maka tauhid itu akan sorofa sorofa dalika, maka dalika tauhid, tauhid itu akan membelokkan orangnya anhu dari al isku Wazina waliwatah dan zina dan homoseksual kesempurnaan kenikmatannya manakala diri dengan al-isku. Walayakhlu dan tidaklah lepas sahibuhuma pelaku homo dan pelaku zina minhu dari al-isku. Hmm. Maka rata-rata zina dengan pacarnya. Rata-rata zina dengan pacarnya dengan orang yang ada di hatinya. Itu yang ya, itu yang lebih umum. Ya, ter, eh, termasuk zina pemerkosaan tentunya bagi si pemerkosa. Dan dia ya, bisa jadi juga itu adalah al-isku. dia senang dengan itu dan dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara baik-baik. Ya, maka sampai kemudian ada pemerkosaan. Walayakhlu sahibuhu memeka maka pelaku zina dan homo tidak lepas minhu dari al-ishku. Wa inna litanakulihi min mahalin ila mahalin. Kenapa orang itu kok kemudian ganti-ganti pasangan? Ganti-ganti pasangan zina. Jika itu karena al-ishku. Wa inna malitanakulihi. Dikarenakan zina itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lam yabqa iskuhu maka isyiknya tidaklah bertahan e, maksuran terbatas pada satu tempat saja maka isyiknya banyak bal yang kasimu ila sihamin kathirah bahkan terbagi kepada saham yang banyak likuli mahbubun nasibun dia cinta sama pacar A pacar B pacar nomor satu nomor dua nomor lima sampai nomor sepuluh semuanya dicintai semua dan untuk masing-masing yang dicintai itu nasibun jatah dan bagian dari ta'alluh penghambaan wa ta'abud dan penghambaan ringkasnya tidak ada dalam dosa satu hal yang lebih merusak hati dan agama dibandingkan dua perbuatan keji ini. Dan dua perbuatan keji ini humo dan zina itu memiliki khasiyah, kekhasan, memiliki karakteristik fitabidil qalbi yaitu membuat hati itu menghambakan diri kepada minallah jauh dari Allah Walahuma maka dua dosa ini memiliki khasiyah, kekhasan yang luar biasa menjauhkan hati min jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu maka keduanya adalah min a'dhamil khaba'ith. Perbuatan kotor yang paling jelek. Wa idza biha dan jika hati telah tercelup dengan keduanya. Zina itu mewarnai hatinya, humu itu mewarnai hatinya, maka ba'uda orang tersebut akan jauh mimman dari zat buat taib Yang dia zat itu yaitu Allah adalah zat yang taib La adu ilahi ila tayyib dan tidaklah naik kepada Allah kecuali yang taib maka semakin dia bertambah busuknya maka semakin bertambah dia bu' dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya dari sisi moral. Adapun bahaya homoseksual secara moral banyak sekali. Karena liwat itu lausah. Dia adalah kotoran khulukiyah moralitas dia adalah penyimpangan dari fitrah yang sawiyah yang normal. Dan homo itu adalah sebab berkurangnya dan hilangnya rasa malu dan jeleknya akhlak dan kotornya lisan, kerasnya hati, hilangnya kasih sayang, terbunuhnya al-muru'ah, hilangnya matinya al-muru'ah, nama baik warajulah dan kejantanan wadhahabu syahamah dan hilangnya syahamah ya, sama artinya kemuliaan sajaah keberanian nakhwah izzah kemuliaan karamah kemuliaan dan nakhwah sebentar Nahwa artinya hamasah wal muru'ah. Ya, semangat. dan humu itu sebab orang itu bersifat dengan sifat syarah, rakus, udwaniyah, memusuhi, menyerang. oleh karena itu kita lihat cemburu pasangan humu itu lebih ngeri ketika dia cemburu sama pacarnya itu lebih mengerikan daripada cemburunya seorang laki-laki dengan pacarnya yang normal perempuan. Itu lebih mengerikan ya, cemburunya pasangan homo dengan pasangannya. Karena memang homo itu sebab udwaniyah. Menyebabkan orang untuk ya, pemusuhan dan menyerangnya itu sengit wahubul jarimah menyukai kejahatan dan berani melakukan kejahatan Wahua dan humu itu sebab rendahnya tekad atau rendahnya cita-cita lemahnya keinginan dan kedunguan dan dia ada sebab terwujudnya nazak dan kharok Nazak artinya serampangan, toish. Khok artinya kedunguan. Wahwa dan homo itu menyebabkan lidil eh, dullah kehinaan wal hakarah dan ya, kerendahan jatuhnya kedudukan dan kedudukan wanas istiqah min murtakibihi hilangnya rasa percaya dari pelakunya wanadar ilaihi dan memandang pelaku homo dengan pandangan orang yang khianat Wahuwa dan humu adalah sebab hilangnya cemburu dari hati. Maka seorang seorang suami yang humu dia tidak punya cemburu berkenaan dengan istrinya. Walhulul diyathah mahallaha. Kemudian cemburu itu diganti dengan diyathah dayus. Maka jadilah dia laki-laki yang dayus. Ketika ada seorang laki-laki, seorang suami humu maka dia menjadi laki-laki yang dayus yang tidak peduli istrinya bagaimanakah keadaan istrinya dan di antara bahaya moral dari homoseksual tercegah dari mendapatkan ilmu dan naik dalam tingkatan-tingkatan kesempurnaan dan level-level keutamaan. Kemudian selanjutnya adalah adraruhu an-nafsiyah. Bahayanya dari sisi kejiwaan. Maka di antara bahaya lihadal amal al-qabih, perbuatan yang jelek ini adalah bahaya dari sisi psikologis. Fahadal amal maka perbuatan kaum homo ini yurithu menyebabkan pelakunya mendapatkan sejumlah hal-hal yang negatif dari sisi kejiwaan dan itu jumlahnya banyak sekali. Di antaranya adalah al khawf asyadid. Kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Wahsyah. Wahsyah itu mana asalnya tidak nyaman karena sendiri. Wal itirab, guncang, tidak tenang. Maka orang yang melakukan perbuatan ini yaitu homo tidaklah anda lihat dia kecuali dia adalah orang yang ketakutan, mathuron ketakutan. Yahsabu sabukulah syaihat syaihatin alaihi. Yang ini merupakan sifat orang munafik. Ya Allah katakan di Al-Qur'an bahasanya orang munafik itu yahsabu sabukulah alihi. alaihi. Menyangka semua perkataan itu nyindir dia. Nah orang homo itu demikian keadaannya. Orang munafik itu demikian juga keadaannya. Dia merasa semua ayat Al-Quran hadis Nabi itu nyindir dia. Ya sabunakulah kula alaihi. Ada orang ngomongkan tentang iman macam-macam dikira nyindir dia karena dia orang munafik. Maka demikian juga pelaku homo, ya saya sayhatin alaihi. Semua suara dikira itu nyindir dia. Orang ngomong apa-apa, nggak ngomong apa-apa, temanya umum dianggap nyindir dia. Kenapa? Karena dia punya ketakutan. Karena dia dalam bahasa Indonesia dihantui rasa takut. Ini. Kalau orang itu dihantui oleh rasa takut, maka yang nggak berhubungan itu dikaitkan itu menjadi sumber ketakutan untuk dirinya. Orang punya dihantui rasa takut, misalnya rasa takut karena dia dihantui rasa takut ya, bersalah atau kemudian berbuat jahat mencuri maka setiap polisi lewat dikira ah, itu bahaya untuk dirinya. Padahal ini polisi lalu lintas, ini mau polisi kemudian mau pulang ke rumahnya, mau pulang. Ah, itu karena dia ada ketakutan, semuanya dikira eh, itu mau menangkapnya. Hmm. Maka orang yang homo, setiap omongan, setiap ada nasihat, kata orang sana baper gitu. Semuanya dikira itu nyerang dia. Padahal ini ngomong umum-umum saja. Tidak tertuju kepada person-person tertentu. Dia pasti batin ini, ini nyindir saya, ini nyindir saya, ini itu yang dimaksud yahsabukulla sayhatin alaihi. Maka dia kira kula makruhin semua kejelekan qasidan ilaihi itu tertuju untuk dirinya. Fala tajiduh maka tidaklah Anda jumpai dia kecuali hatinya seakan-akan di dua sayap seekor burung. Dan hal itu karena ketaatan adalah benteng Allah yang paling besar. Siapa yang masuk dalam benteng tersebut dia aman. Siapa yang keluar dari benteng itu maka dia diliputi ketakutan dari semua sisi. Maka orang yang taat, orang yang taat pada Allah, maka berubahlah rasa takutnya untuk dia menjadi rasa aman. Siapa yang durhaka kepada Allah, berubahlah rasa amannya jadi ketakutan. Maka siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan amankan dia dari segala sesuatu. Dan siapa yang tidak punya rasa takut pada Allah, maka Allah akan buat dia takut terhadap segala sesuatu. Fal jaza min jinsil amal, maka balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Siapa yang mencari rasa aman dan kenyamanan dengan bermaksiat kepada Allah, inqalaba al-amru alaihi roksan ala akibin. Maka berubahlah keadaan itu untuk dia, semula kepala jadi kaki. Apa yang dimaksud berubah? Sumber rasa aman jadi sumber ketakutan. Fa'asbaha amnuhu khaufan, maka jadilah rasa aman itu jadi ketakutan untuk dia kenyamanan itu menjadi galau, wagam dan galau untuk dirinya. Kemudian penyakit jiwa yang kedua adalah kesedihan, tersiksanya hati, wal kolak dan kecemasan. Kalau di bahasa Indonesia kolak itu nama makanan. Nah. Ya, kalau dalam bahasa Arab kolak itu kecemasan hati. Nih. Nggak tahu ada hubungannya ndak ini. Wahada jazaun ajilun Ini adalah balasan yang segera Bagi siapa yang jatuh cinta kepada selain Allah Yang menghantungkan hati kepada selain Allah Bikader berbanding lurus Dengan cinta dan ketergantungan kepada selain Allah Seorang itu akan tertimpa siksaan sedih sakitnya hati dan kecemasan yang semisal. Syekhul Islam Taimi rahimahullah taala mengatakan wa'lam ketahuilah Anakula man ahabba syai'an ghairillahi siapa yang menyukai sesuatu selain Allah tidak boleh tidak ya, kekasihnya itu akan ya, akan membahayakannya dan tidak boleh tidak kekasihnya itu akan jadi sebab dia tersiksa. Iya. Adapun kekasih hati yang menyebabkan hati itu tenang, nyaman dan bahagia adalah manakala dia jadikan Allah sebagai kekasih hatinya. Siapa yang menjadikan selain Allah sebagai kekasih hatinya, maka itu akan jadi sebab dia tersiksa. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan wal maksud intinya siapa yang menyukai sesuatu selain Allah azza wa jalla fadarahu hasilun lahu bimahbubihi maka dia akan mendapatkan madarat dia akan mendapatkan madarat bimahbubi gara-gara yang dia cintai. In wajata wa in faqoda. Baik dia mendapatkan yang dia cintai ataupun kehilangan yang dia cintai. Dan jika dia jatuh cinta pada seseorang, kemudian dia tidak mendapatkannya, ya, mencintai seseorang ternyata orang yang dicintai nikah duluan maka apa yang terjadi udziba bifawatihi dia tersiksa dengan tidak mendapatkan kekasih hatinya wa ta'allama ala qadri ta'alluqi qalbihi bihi dia akan ta'allama dia akan mengalami ya, rasa sakit ya, besarnya rasa sakit berbanding lurus dengan besarnya ketergantungan hatinya kepada si dia semakin besar cintanya sama si dia semakin stres ya, orang tersebut ini, karena kehilangan si dia. Wa in wajadahu jika dia mendapatkan si dia selain Allah ini yang dia jadi kekasih hatinya karena mayahsulullah minal alam qabla husulihi maka rasa sakit yang dia dapatkan sebelum mendapatkan si dia dan kesusahan hidup fi hali husulihi pada saat dia mendapatkan sidia wa minal hasarati alaihi dan penyesalan alaihi karena mendapatkan sidia ba'da fautihi setelah dia tidak mendapatkannya at'afa at'afi jauh berlipat-lipat ma fi husuli minal ladzah dibandingkan kelezatan yang dia dapatkan maka kata Ibnul Qayyim, derita yang dia dapatkan sebelum dapat dia sama setelah dapat dia itu lebih berlipat-lipat derita setelah mendapatkan si dia. Diambil dari Irosatul Lahfan. Walidah kila oleh karena itu ada penyair yang mengatakan Wa ma fil ardi ashqa. Tidak ada di jagat raya ini sesuatu yang lebih menyengsarakan min, min muhibbin daripada kekasih hati. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih menyengsarakan daripada kehadiran si kekasih hati. Wa in wajada hal uh, wa in wajadal hawa, hawa artinya cinta. Wa in wajada hawa hulwal madaqi meskipun rasa cinta menemukan manisnya rasa pada diri si kekasih hati. Gimana derita eh, orang yang punya kekasih hati? Tarahu bagian fikulihinin. Orang yang punya kekasih hati itu menangis di setiap waktu. Kadang makhafata eh, furqatin, menangis karena khawatir berpisah. Dan kadang juga menangis listiyaki karena rindu dan kangen. Sebelum ketemu menangis karena kangen. Setelah ketemu menangis karena khawatir berpisah. Kan sengsara semua. Mau ketemu nangis, gak ketemu juga nangis. Maka taruh bagian fikulihinin. Anda lihat orang yang punya kekasih hati itu dia menangis setiap saat. Ya. Pas ketemu dengan kekasihnya dia menangis, khawatir ya, perpisahan. Ya. Namun ketika nggak ketemu nangis juga listiaki karena rindu karena lama nggak ketemu. Ya beki inna'au syauqan ilaihim. Dia menangis inna'au jika dia jauh Syaukon karena kangen ilahim dengan kekasihnya. Wa yabaku idha danau dan jika dekat pun juga menangis. Khawfal firoki karena khawatir eh, perpisahan. Bukan pertemuan yang ku sesali katanya, namun perpisahan yang ku khawatirkan, eh, yang ku tangisi. maka merah maka ya, merahlah matanya indah tanai ketika jauh dengan kekasihnya dan merah juga matanya indah talaki ketika berjumpa dengan kekasihnya kesimpulannya mafil ardi askomin muhibbi tidak ada di jagat raya ini sesuatu yang lebih bikin sengsara daripada kekasih hati. Ya demikian yang kita